بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله <clears throat> والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه Ikhwani fi din azzakumullah. Kita membahas tentang Macam-macam tauhid ya Ha? Barakallahu fi. Setelah kita uraikan <clears throat> bahwa tauhid itu ada tiga macam. Tauhidul uluhiyah Tauhidur rububiyah dan tauhidul asma was sifat. Sekarang kita bahas tentang satu persatu dari tiga macam tauhid tersebut. Berkata Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah <clears throat> Fatauhidul uluhiyati Maka yang dinamakan Tauhid uluhiyah itu Maknanya ialah huwa ifradullahi ialah mengesahkan Allah masa sudah oh <clears throat> tauhid uluhiyah ialah mem mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadatan <clears throat> dan segala macam peribadatan yang dituntunkan <clears throat> oleh Allah diberikan dan dipersembahkan kepada Allah semata. <clears throat> Tauhid rububiyah ialah meyakini bahwa hanya Allah lah yang mencipta seluruh alam ini segala makhluk <clears throat> apakah makhluk yang baik ataukah makhluk yang jelek Allah lah satu-satunya pencipta dan Allah lah satu-satunya penguasa pemilik dan pengatur seluruh makhluk ini. Tauhidul asma wa sifat ialah meyakini bahwa hanya Allah lah yang mempunyai nama-nama yang baik dengan maknanya yang sempurna dan hanya Allah lah yang mempunyai sifat-sifat yang agung dengan maknanya yang seagung-agungnya. <clears throat> Kemudian juga telah diterangkan keutamaan tauhid bahwa dengan mentauhidkan Allah dalam tiga tauhid tersebut maka syariat memberikan jaminan perlindungan kepada orang yang bertauhid <clears throat> dengan perlindungan darah kehormatan dan perlindungan harta bagi orang yang bertauhid selanjutnya wa nahnu bi sadadin ma dzakarahu al muallif rahimahullah dan kita dalam rangka bisadat dalam rangka menerangkan madzakarahul muallif apa yang telah disebutkan oleh pengarang Al-Usulul Salata yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab min maratibid dini dari tingkatan-tingkatan agama haitsu dzakaral martabatal ula di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan tingkatan pertama daripada perkara agama ini ialah al-islamu Islam wa fi hadis Jibril dan di dalam hadis Jibril bayanan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Nabi telah menerangkan <clears throat> Arkan al-Islami tentang rukun-rukun Islam. Rukun Islam yang lima. Syahadatain mengucapkan dua kalimat syahadat yaitu kalimat tauhid Kemudian rukun yang kedua yaitu menegakkan sholat lima waktu. Kemudian rukun yang ketiga yaitu menunaikan zakat dengan segala macamnya. Rukun yang keempat yaitu menunaikan puasa Ramadan dan rukun yang kelima yaitu menunaikan haji di Baitullah Al-Haram Makkah <clears throat> bagi mereka yang mampu Hal ini telah diterangkan dalam hadis Nabi kepada Jibril alaihi salam wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa talibul ilmi bihajatin ila ma'rifati ila ma'rifatin mufassalatin li arkanil islami wa arkanil imani dan orang yang menuntut ilmu ilmu agama ini yaitu seperti yang kita sedang lakukan sekarang ini ini kita sedang menuntut ilmu agama maka kita dikatakan tullabul elim Jamak dari talibul elim Bahwa seorang talibul elim itu bihajatin membutuhkan pengetahuan yang mufassalah, yang lebih rinci liarkanil islami tentang rukun-rukun Islam Warkanil iman dan tentang rukun-rukun iman yang enam. Rukun Islam yang lima, rukun iman yang enam. Waruknil isla, waruknil ihsani dan rukun ihsan. Yaitu rukun ihsan apa? Anta abudallaha kanna katarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ialah bila engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya atau kalau tidak engkau yakin Allah melihat engkau. Talibul ilm membutuhkan pengetahuan lebih rinci tentang rukun-rukun ini tadi, tiga tingkatan dalam agama Allah yaitu al-Islam, al-iman dan al-ihsan. Bil adillati allati tuwaddihu kulla ruknin. Membutuhkan keterangan dengan dalil-dalil yang menerangkan setiap rukun. Wahuna su'alu ya'ti an arkanil islami dan disinilah adanya pertanyaan yang berkenaan tentang rukun-rukun Islam. Wa ma'na kulli ruknin minha dan juga makna setiap rukun daripada rukun Islam. Wa dzikri wa dzikri syai'in min thamaratiha dan juga adanya pertanyaan tentang bagaimana menyebutkan sesuatu dari samaratiha dari hasil pelaksanaan pengamalan rukun-rukun tersebut wal jawab jawabannya ialah kama jaa fil hadithi an arkanil islami wa anna khamsa sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis tentang rukun-rukun Islam yaitu rukun Islam yang lima syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah syahadatain menyatakan la ilaha illallah dan menyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah wa iqamis salah dan menegakkan salat wa iqamus salati wa ita'uz zakati menegakkan salat dan menunaikan zakat wa saumu ramadhan dan puasa ramadhan wa hajjun wa hajju baitillahil haram liman istata'a ilaihi sabila dan berhaji ke rumah Allah yang mulia bagi mereka yang mampu menempuh perjalanan ke sana ini rukun Islam yang lima. Fa'amma makna syahadati an la ilaha illallah. Adapun makna daripada rukun Islam yang pertama. Di sana ada dua penggalan syahadat. Ialah syahadat penggalan pertama syahadat an la ilaha illallah. Fahuwa nafyu jami'i ma yu'badu min dunillahi. Maknanya ialah menafikan segenap apa yang disembah selain Allah wa isbatul ibadati kulliha lillahi dan menetapkan ibadah segala-galanya dengan segala macamnya ditetapkan dipersembahkan hanya untuk Allah. Wa hadanil ma'nayani dan kedua makna ini yaitu makna bahwa segala eh, bahwa men, eh, segala penyembahan kepada selain Allah harus dinafikan dan makna penetapan ibadah hanya untuk Allah kedua makna tersebut huma rukna la ilaha illallah keduanya itu adalah merupakan dua rukun bagi la ilaha illallah. Rukun bagi la ilaha illallah itu ialah apa? An-nafyu wal isbatu. Yang pertama an-nafyu, menafikan segala bentuk sesembahan selain Allah. Al-isbatu rukun kedua yaitu menetapkan segala macam peribadatan itu hanya diperuntukkan bagi Allah semata. Waqad sabaqa ma'ana an la ilaha illallah laha ruknani an-nafyu wal itsbat. Telah kita bahas di permulaan kitab ini bahwasannya la ilaha illallah itu mempunyai dua rukun yaitu an-nafyu wal itsbat tadi. An-nafyu penafian diambil dari mana? Rukun penafian bagi la ilaha illallah yu'khadhu min qaulika la ilaha diambil dari pernyataan engkau kalimat la ilaha itu menafikan segala bentuk peribadatan, segala bentuk sesembahan selain Allah. Wal isbatu adapun rukun yang kedua yaitu isbat yukhadu min qaulika illallah diambil dari pernyataan engkau dalam la ilaha illallah itu kalimat terakhir yaitu kalimat illallah bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini syahadat penggalan pertama. Wa amma makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah Adapun mana syahadat penggalan kedua yaitu penggala eh, syahadat yang menyatakan bahwa persaksian Muhammad, bahwa Muhammad itu adalah sebagai utusan Allah Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi Al-Arabi sebagai utusan Allah bahwa ta'atuhu ialah ketaatan kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ketaatan kepada sunnahnya Ketaatan kepada segenap ajarannya Fahuwa ta'atuhu fima amara Yaitu mentaatinya dalam segala yang diperintahkan olehnya وتصديقه في في الأمور كلها dan membenarkan berita dari Nabi dalam segala masalah secara total وتنحصر في متابعة النبي الكريم karim الله Alaihi Wasallam dan membatasi Al-mutaba'ah fi dalam hal keharusan mengikuti membatasi ialah hanya mengikuti mutaba'ah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Nabi yang mulia allati amarana Allah biha fi qawlihi Hal ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semua dalam firman-Nya A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi wa athi'u Allah wa ar rasula fa in tawallaitum fa innama ala rasulina al-balaghul mubin dan taatilah oleh kalian Allah Dan taatilah oleh kalian Rasulnya Maka Kalau kalian berpaling dari Rasulnya Maka sesungguhnya Hanyalah tugas Rasul kami Sekedar menyampaikan Sebagai penyampai yang nyata surat At-Taghabun ayat ke-12. Maka di sini tegas kewajiban taat ialah kepada Allah kemudian kepada Rasulnya. Kama amarona subhanahu bimutaba'atihi fi kulli sya'nin minasy-syu'uni. Sebagaimana juga Allah perintahkan kita untuk mengikuti Rasul itu dalam segala perkara dari segenap perkara-perkara apakah perkara agama ataukah perkara dunia kita wajib mengikuti Rasul bila Rasul telah menuntunkan satu tuntunan fikulisan dalam segala urusan baik di dalam perkara pribadi individu ataukah dalam perkara masyarakat dan negara. dan Allah mengatur pula menentukan pula bahwa di atas sikap mengikuti Rasul itu apabila pada seseorang ada unsur semangat ittiba mengikuti Rasul maka dia akan mendapatkan al-hidayata wal falaha dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah dan mendapatkan kemenangan. Jadi kemenangan itu ialah dengan al-ittiba mengikuti Rasul. Faqala azza wa jalla Allah menegaskan hal ini wattabi'uhu la'allakum tahtadun dan ikutilah rasul itu niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk Surat Al-A'raf ayat ke-158 Maka untuk menjaga diri kita dari kemungkinan sesat ialah dengan mengontrol perkataan dan perbuatan kita dengan as-sunnah an-nabawiyah dengan al-ittiba mengikuti tuntunan Nabi. Sebab kalau kita tidak menjaga diri dari kemungkinan sesat itu, di lingkungan kita ini terlalu banyak kesimpang siuran omongan. Kamu jalan ke depan diomong orang, jalan ke belakang diomong orang, Jalan ke kanan diomong orang, ke kiri diomong orang. Kalau kamu mengikuti omongan orang semata-mata, kamu menjadi orang bingung. Ya itulah seperti dalam pepatah Melayu yang terkenal. Malu bertanya sesat di jalan, bing, banyak bertanya bingung di jalan. Ya. Terlalu memperhatikan omongan orang dalam beragama, bingung di jalan. Ya. Berarti yang harus diperhatikan untuk selamat dari Kesesatan ialah al-ittiba. Sejauh mana kita mengikuti tuntunan Nabi? Yang harus dikoreksi bukan apakah orang ngomong atau tidak. Oh, kalau orang ngomong, nah kamu nyengir aja dia omong orang. Begitu. Ya, Alhamdulillah agama ini tidak diletakkan pada ngomongnya orang. Agama ini diletakkan oleh Allah pada keharusan ittiba mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada dalil maka uh, al-ittiba itu semangat mengikuti tuntunan Nabi itu merupakan jaminan hidayah. Ketika orang ber, beragama dengan al-ittiba mengikuti tuntunan Nabi, meneliti apakah amalannya itu cocok dengan tuntunan Nabi atau tidak, itu jaminan hidayah. Ya walaupun keliru-keliru sebagai manusia tetapi karena mempunyai semangat itiba Allah membimbing dia untuk selamat dari kekeliruan-kekeliruan yang dia lakukan itu sehingga kembali segera kembali kepada Siratul mustaqim Agama ini bukanlah mengikuti orang per orang, tetapi mengikuti wahyu yang difirmankan oleh Allah kepada Rasulnya dan disampaikan kepada kita oleh Rasulnya dalam bentuk Al-Quran was Sunnah. Itu agama. Walhamdulillah dengan kita mempunyai prinsip al-ittiba tersebut kita selamat dari kebingungan dan itulah namanya al-hidayah hidayah dari Allah ومن ثمرات هذا الركن العظيم الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله dan termasuk daripada hasil atau buah daripada rukun yang agung ini rukun pertama ini yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ialah tahrirul qalbi wan nafsi terbebasnya hati dan jiwa minat ta'alluqi bil makhluqina terbebasnya hati dan jiwa dari ketergantungan kepada makhluk yang manapun alaihim fi jalbil wa daf'il dan terbebas dari ketergantungan untuk bersandar kepada makhluk di dalam upaya mengambil kemaslahatan-kemaslahatan dan menolak segala madarat, bahaya-bahaya, ancaman-ancaman bebas dari segala ketergantungan-ketergantungan kepada selain Allah. Itu buah daripada pengamalan syahada eh, pengamalan syahadatain rukun pertama daripada Islam. Bila pengamalannya itu benar, maka orang beragama itu dengan mantap dan tidak ragu-ragu. Orang beragama itu tidak taklid tidak membebek kepada siapapun. Orang beragama hanya taat kepada Allah dan Rasulnya semata dan memahami dalil-dalil itu dengan benar. Itu adalah kebebasan berpikir, da yang diajarkan oleh agama. Maksudnya kebebasan berpikir di sini ialah kebebasan dari segala bentuk kungkungan-kungkungan yang diadakan oleh para makhluk terhadap makhluk. Hanya terikat dan hanya bersandar kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Orang beragama dengan cara demikian enak. Baru dia merasakan bahwa agama itu yusrun enteng. Baru ngerti dengan pernyataan Allah yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian baru ngerti oh memang enak kok memahami agama itu enteng sebab tidak dikaitkan kepada selain Allah dan Rasulnya. merujuk kepada para ulama dalam memahami Al-Quran was Sunnah adalah satu kemestian untuk membantu kita di dalam mencapai pemahaman yang benar. Tetapi bukan berarti bahwa Cara kita merujuk itu ialah dengan bertaklid kepada mereka. Perkataan para ulama harus diteliti kembali oleh talibul ilim orang yang menuntut ilmu agama itu. Kalau Al-Quran itu perkara yang sudah pasti dan tidak membutuhkan penelitian lagi tentang kebenarannya. Kalau al-hadis telah baku metodologi penelitiannya dengan lengkap dan sempurna sehingga bisa diketahui mana yang sahih, mana yang akurat, dan mana yang tidak akurat, yang dhaif. Alhamdulillah. Tinggal setelah itu apa? Setelah itu ialah bagaimana memahami Al-Quran wa sunnah itu Yang kedua-duanya ini adalah dalil Ialah dengan keterangan para ulama Keterangan-keterangan dan tafsiran para ulama itu yang perlu diteliti Ya. Setelah mendapatkan kemantepan tentang kebenaran Al-Quran dan Al-Hadis dengan cara ilmiah itu tadi. Pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, kemudian para uh, generasi kedua para tabi'in, Generasi ketiga yaitu tabi'in tabi'in. Itu yang perlu diteliti oleh talibul ilim. Dan kemudian selanjutnya para ulama yang datang belakangan. Ya. Dan penelitian-penelitian itu juga dengan manhaj yang telah diletakkan oleh Allah dan Rasulnya dengan metodologi yang telah diletakkan oleh Allah dan Rasulnya dari sisi usul fikihnya sebagai perangkat-perangkat untuk memahami istilah-istilah para ulama dan tariqah yakni cara untuk memahami eh, atau mengambil satu konklusi, satu kesimpulan hukum itu dalam usul fiqh. Di sana ada kaidah-kaidah lengkap. Juga telah diletakkan dengan hidayah dan taufik Allah kaidah-kaidah fiqih. Jadi ada kaidah-kaidah usul fiqih, ada pula kaidah-kaidah fiqih itu sendiri. Dan kemudian ada kaidah tafsir, kaidah-kaidah tafsir terhadap Al-Qur'an. Alhamdulillah semua itu telah diletakkan dengan lengkap Disertai pula dengan kawaidul lughah Kaidah-kaidah bahasa Yang meliputi nahunya, sarafnya Kemudian segala kaidah-kaidah yang berkaitan dengan bahasa di dalam memahami keterangan-keterangan teks-teks daripada dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah dan dalam memahami keterangan-keterangan para ulama itu sendiri dan dalam mentarji yaitu mempertimbangkan mana yang rajih, mana yang kuat dari pendapat beberapa ulama tersebut. Semua ini diletakkan oleh para ulama kaidah-kaidah ini agar jangan umat ini beragama dengan cara membebek agar membebaskan umat ini dari ketergantungan kepada selain Allah dan Rasulnya dalam pemahaman-pemahaman ataupun dalam pengamalan-pengamalan begitu ya maka kalau orang berbicara tentang agama tanpa memakai landasan dalil dan kaidah-kaidah dalil ya anggap saja angin lalu kalau omongannya sengak ya sudah anggap saja maaf-maaf bau kentut sebentar lagi kan hilang sabar saja Ya. Begitu saja, enak, enteng. Ya. Kalau kita terus-menerus mempertimbangkan omongan orang, mumet. Beragama kok angel temen, lah, angel digawe dewe. Kesulitan dibikin sendiri. Ya jelas. Hah? Ya. Iya. Begitu mestinya. Sekarang kita masuk kepada rukun kedua. Watanian. Yang kedua yaitu dikatakan saat darah ini kebahagiaan di dunia dan di akhirat idla sa'adata di mana tidak akan ada kebahagiaan lil insanil basyari bagi manusia ini di dunyahu di dunianya wa barzakhihi atau di barzakhnya alam barzakh yaitu alam kubur wa ukrahu dan di akhiratnya yaitu alam mahsyar setelah bangkit dari kubur illa idza haqqaqa islamahu kecuali kalau dia merealisir keislamannya membuktikan menunaikan bukti keislamannya yaitu menegakkan sholat alal wajhil ladhi aradahu yaitu menunaikan Islam dengan bentuk penunaian yang sesuai dengan keinginan Allah apa yang diinginkan oleh Allah alal wajhil ladhi aradahu Allah seperti apa yang diinginkan oleh Allah wabayyanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga seperti apa yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amma makna salati fil lughati adapun makna salat secara bahasa maknanya ialah Fayad doa ialah berdoa. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala. Wa salla alaihim. Wa salli alaihim dan solawatilah mereka. Mereka yang membayar zakat kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam solawatilah mereka yakni ai ud'u lahum yaitu doakanlah kebaikan bagi mereka ialah jazakallahu khairah semoga Allah membalas kebaikanmu itu dengan kebaikan ha barakallahu fi amwalik semoga Allah memberkahi hartamu dan selanjutnya Itu makna sholat ialah doa. Wafi syar'i adapun makna sholat secara syariat at-ta'abbudu lillahi beribadah kepada Allah dengan menunaikannya menunaikan salat itu mashuban bin niyatil khalisati disertai mashuban disertai dengan niat yang baik yang ikhlas untuk Allah dan juga di samping dengan niat yang ikhlas untuk Allah alal kaifiyatil allati waddahaha Allah waddahaha Rasulullah sallallahu alaihi sallam bi fi'lihi wa qawlih di samping harus ikhlas niatnya untuk Allah juga harus kaifiahnya cara-caranya harus cocok dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah telah menjelaskan tentang cara-cara sholat dengan perbuatan beliau dan dengan perkataan beliau haitsu qal di mana Rasul telah bersabda sallu kama raaitumuni usalli salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat Hadits sahih rawahul Bukhari fi sahih. Hadits ini sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Wa ya aqwalun wa af'alun wa a'malun. Salat itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi, ialah dalam bentuk akwal perkataan wa af'al wa a'mal dan perbuatan-perbuatan amalan-amalan jadi ada perkataan Allahu Akbar terus membaca Al-Fatihah Ah, membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah dan selanjutnya dan selanjutnya perkataan, perbuatan, ah, sud, ah, beruku, bangkit, sujud, bang, apa duduk terus bangkit lagi, nah, itu perbuatan.